dan kita terakhir membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ke-38 dalam kitab ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inna Allah taala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb Hadisnya hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man 'ada li waliyan" Siapa yang memusuhi wali-waliku, fakad adantu bil harb. Maka aku umumkan perang kepadanya. Wa mataqarraba ilayya abdi bishayin ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Dan tidak ada seorang hamba pun yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang wajib-wajib. Berarti yang paling Allah cintai dari bentuk-bentuk ibadah adalah yang wajib-wajib. Makanya Allah wajibkan. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidak ada sesuatu yang seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengannya yang lebih aku sukai melainkan yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil dan terus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah dengan yang sifatnya anjuran-anjuran hatta uhibba hingga aku cinta kepadanya. Faida ahbab tuhu dan kalau aku sudah cinta kepadanya kuntu sam'ahu. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu ladhi yubsiru akan menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya. Wa yadahu allati yabtashu biha dan aku akan menjadi tangannya yang dia berbuat dengannya. Wa dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau dia meminta kepadaku, akan aku beri. Dan kalau dia mau berlindung kepadaku, akan aku lindungi. Demikian disebutkan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu taala wa Zaid ibni Aslam. Berkata Zaid ibni Aslam, ta'til malaikatul mu'min idah tadara wa taqulu lahu la takhaf mimma anta qadimun alaih fayadhabu Allahu khaw fayudhibu Allahu khawfahu wala tahzan ala dunya wa ahliha wa abshir bil jannah orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijuluki dengan waliullah, wali-wali Allah yang ciri-cirinya Allah sebutkan dalam ayat lain inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun Sesungguhnya wali-wali Allah gak akan ada rasa takut, gak akan rasa sedih, gak akan ada rasa sedih. Yaitu orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Berarti wali-wali Allah yang dicintai adalah yang beriman dan bertakwa. Di dalam satu riwayat dari Zaid bin Aslam bahwa nanti orang mukmin yang demikian ketika matinya taktil malaika. Malaikat akan datang kepada mukmin, kepada orang yang beriman, idah tadara kalau didatangi kematian. Ya, tadara dari kata hadir didatangi tetapi maksudnya didatangi kematian. Wa taqulu lahu, maka malaikat akan berkata kepadanya ketika matinya, la takhaf mimma anta qadimun alaih, jangan khawatir dengan apa yang engkau akan datangi nanti. Fayudhibullahu khawfahu Dengan ucapan malaikat tadi, Allah hilangkan rasa takutnya. Allah hilangkan rasa takutnya. Wala tahzan ala dunya wa ahliha. Jangan sedih dengan dunia dan orang-orangnya. Wa abshir bil jannah. Dan beritakanlah berita gembira, ini bergembiralah dengan surga. Fayamutu, maka matilah orang tadi dalam keadaan tenang tenteram. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih dan itulah tafsir dari ayat tadi. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah Gak akan ada rasa takut, gak akan ada rasa sedih. Karena malaikat nanti akan mengucapkan kalimat tadi. Dan orang tadi langsung hilang rasa takut dan rasa sedihnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadja'atul bushra. Karena telah datang kepadanya al-bushra, kabar gembira. Wa kharrajal bazzar. Dari hadis Abdullah ibni Amr dari Nabi SAW. Al-Bazar juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi alaihi salatu wasallam qol beliau berkata innallaha adhanna bi mu'minin abdahu al mu'min min ahadikum ha ya innallaha adanna bi mauti abdihi al mu'min min ahadikum bi karimatin bi karimati malihi hatta yaqbiduhu ala firashih Qala Zaid bin Ibn Aslam, qala Rasulullah sallam, Allah inna lillahi 'abdan hum ahlul mu'afah fi dunya wal akhirah." Di dalam hadis ini <clears throat> yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari Abdullah bin Amr bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi sangat berat untuk mematikan hambanya yang mukmin seperti salah seorang kalian yang kehilangan hartanya yang paling berharga. Ini karena sayangnya Allah SWT. Dan Allah merasakan yang paling susah atau yang paling berat adalah ketika mencabut nyawa seorang mukmin. Allah sangat sayang kepadanya, Allah sangat cinta kepadanya, tapi harus dia mati saat itu. Kalau tidak mati, tidak akan menemui jannah, tidak akan mendapatkan yang lebih baik kan? maka harus mati untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di dalam surga. Tetapi kematiannya sakit. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat kata Nabi SAW ketika beliau akan wafatnya merasa sakit di kepalanya. Wah raksa, duhai kepalaku kata Nabi. Keringat dingin sebiji-biji jagung di dahinya. Bersihkan diambil bahkan ada yang mengambilnya memasukkannya ke dalam botol dan itu hanya boleh tabarruk seperti itu kepada Nabi saja tidak bisa dikiaskan dengan ulama manapun kemudian beliau berkata sambil mengusap keringat dinginnya di, di jidatnya sallallahu alaihi wasallam inna lil mauti sakarat inna lil mauti sakarat sesungguhnya mati itu sakit sesungguhnya mati itu sakit Barakallahu fikum sehingga adanna Nabi mauti abdi. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat berat. Aku enggak pernah kata Allah taala dalam hadis lain ragu dalam suatu apapun. Apa bahasa? Bukan ragu. Kalau bahasa Cirebonnya ada awang-awangan. Eh. Oh, Indonesia apa? Berat iya, berat hati gitu mau nyabut Ya. Tetapi dia harus agar mendapatkan yang lebih baik nanti di dalam jannah. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Berkata Zaid bin Aslam juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna, Allah, inna lillahi ibadan hum ahlul mu'afah fi dunya. Rasulullah Allah punya hamba-hamba yang ahlul mu'afah, golongan yang akan dimaafkan di dunia dan di akhirat. Inilah tafsir tambahan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dicintai, yang disayangi, yang akan dimaafkan oleh Allah. Wa qala Thabit al-Bunani, "Inna lillahi ibadan yadhinnu bihim fi dunya 'anil qatli wal awja' yutilu a'marahum wa yuhsin arzaqahum wa yumituhum 'ala furushihim wa yatba'uhum bi syuhada." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah sangat sayang pada mereka di dunia. Jangan sampai dia terbunuh, jangan sampai dia lapar. Aujak dari kata jur, al qatal pembunuhan. Yutilu a'marahum. Maka Allah panjangkan umurnya. Wa yuhsin arzaqahum. Allah perbaiki, Allah baguskan rizki-rizkinya. Tetapi Allah matikan dia di kasur-kasur mereka. Allah matikan dia di hamparan-hamparan mereka. Wa yatba'uhum bitabi'us tetapi Allah menstempelnya sebagai para syuhada. Berarti ada orang yang meninggalnya di atas kasur, tapi nilainya nilai syuhada. Manhum siapa mereka? Aulia Allah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sayangi mereka, Allah panjangkan umurnya, Allah beri rezeki mereka, Allah baikkan amalan-amalnya, Masya Allah, Allah beri taufik tapi ujung-ujungnya ya tetap mati. Walaupun matinya ala firashihim, walaupun matinya di atas firash, di atas hamparan-hamparan mereka, tetapi dinilai dengan nilai para syuhada. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya wa Tabrani marfu'an min wujuhin dha'ifah. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Dunya dan Tabrani secara marfu' dari jalan-jalan yang lemah. Sudah pernah saya sampaikan mengapa para ulama suka membawa hadis-hadis yang lemah. Biasanya mereka memberikan kaidah yang pertama dengan hadis sahih. Kemudian hadis sahih, kemudian hadis yang di bawahnya, kemudian beliau menambahkan dengan riwayat-riwayat yang daif yang semakna dengan itu. Jadi walaupun daif tapi isinya hampir sama dengan yang sahih-sahih tadi untuk menambah karena bisa saja hadis daif itu ternyata sahih karena isinya sama sesuai dengan hadis yang sahih. Wa fi ba'di al-fadhiha. Dan di antara lafaz-lafaznya Innallaha dhainun Iya, saya baca di sini donain tetapi nggak mungkin. Sebab kalimatnya harusnya dhain, donna. Labas. Min khalqihi bi abi uh, ya'ba bihim anil bala. Allah sangat sayang pada hamba-hambanya hingga dia enggan untuk menimpakan bala bencana kepadanya. Ya'ba menolak atau enggan anil bala dari bencana-bencana. Yuhyihim fi afiyah. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka dalam keadaan afiah, dalam keadaan baik. Wa yumituhum fi afiyah dan mematikan mereka dalam keadaan baik. Maksudnya husnul khotimah. Wa yudkhiluhumul jannah fi afiyah dan masukkannya ke dalam surga juga dengan afiyah. Ini ada hamba-hamba Allah yang Allah sangat sayangi, wali-wali Allah yang Allah hidupkan dia dalam keadaan afiyah, Allah matikan dalam keadaan afiyah, Allah masukkan dalam surga dalam keadaan afiyah. Artinya barakallahu fikum walaupun orang itu tidak punya penyakit apapun ujung-ujungnya tetap wafat karena itu namanya ajal pasti datang. Sehingga dikatakan yuhyihim fi afiyah. Dihidupkan dengan baik, dengan afiah, sehat walafiat. Demikian pula tidak diberi bala. Maksudnya nggak diberi musibah-musibah dan sebagainya tidak. Tetapi pada akhirnya dimatikan juga. Tetapi alal afiyah mati yang baik ini husnul khotimah Qala Ibnu Mas'ud wa ghairihi berkata Ibnu Mas'ud dan selainnya inna mautal faj'ah takhfifun ala mu'min Sesungguhnya mati yang tiba-tiba itu keringanan bagi seorang mukmin. Mati yang tiba-tiba adalah keringanan bagi seorang mukmin. Barakallahu fikum masing-masing Allah berikan kebaikan. Ada yang Allah kebaikan dengan disakitkan, sengsara, susah, tapi terhapus dosanya. Dengan sakitnya itu sampai ujung-ujungnya meninggal dalam keadaan sudah bersih. Demikian pula ada seorang mukmin yang matinya tiba-tiba sehat walafiat, tiba-tiba tidur nggak bangun lagi. Ini juga keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya merasakan sakitnya sebentar Mungkin orang-orang berkata dia tidak sakaratul maut. Tidak, dia tetap merasakan sakaratul maut. Mungkin keluarganya terlelap nggak tahu apa-apa. Sedangkan dia cengap-cengap di tengah malam tidak ada yang tahu. Ya, pagi sudah meninggal. Ya. Barakallahu fiikum. Mautul faj'ah takhfifun 'alal mu'min. Meninggal yang tiba-tiba itu adalah sesuatu yang diringankan oleh Allah atau keringanan dari Allah untuk seorang mukmin. Wa kana Abu Tha'labah Al-Khushani yaqulu inni la arju an la yukh an la yakhnaquni Allahu kama arakum tukhnaquna 'inda al-maut. Bahwasanya Abu Tha'labah Al-Khushani pernah berkata, "Sungguh aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak mencekik aku ketika matiku seperti aku melihat kalian tercekik ketika matinya. Wa kana lailah fi darih maka pada satu malam di rumahnya fasami'u fasami'uhu yunadi mereka mendengar dia memanggil ya Abdurrahman Wa kana Abdurrahman qad qutila ma'a Rasulullah Sallam. Padahal Abdurrahman sudah terbunuh dalam jihad bersama Rasulullah SAW. Ya Abdurrahman. Padahal Abdurrahman ini sudah meninggal. Thumma ata masjidahu masjid baitihi kemudian dia mendatangi masjid rumahnya. Fasalla kemudian dia salat faqbudhiba faqubidha tiba-tiba beliau wafat wa huwa sajid dalam keadaan sujud. Taib artinya dikabulkan doanya. Dia tidak ingin tercekik seperti kalian ketika matinya. Aku melihat rata-rata tercekik. Aku nggak ingin seperti itu. Ternyata malam hari dia tiba-tiba memanggil Abdurrahman yang sudah terbunuh dalam jihad fisabilillah. Kemudian dia ke masjid rumahnya. Ya di rumahnya ada tempat sholat, tempat ibadah. Kemudian dia sholat, dan meninggal dalam keadaan sujud. Wa qubida jama'atun minas salaf fi salati wa hum sujud. Dan banyak yang diwafatkan di dalam salat dalam keadaan sujud. Wa kana ba'duhum yaqulu li dan sebagian mereka berkata pada sahabat-sahabatnya, "Inni la amu la amutu mautakum. Lakin ud'a ujib. Aku tidak mati seperti matinya kalian. Ini aku tidak ingin mati seperti matinya kalian. Lakin udah pak uji, Tapi aku ingin matiku seperti dipanggil kemudian aku datang. Begitu saja. Barakallahu fiikum. Fakana yauman, maka pada suatu hari qa'idan ma'a ashabih, beliau duduk bersama sahabat-sahabatnya. Faqala labbaika Summa kharra Sedang duduk sama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba dia berkata, "Lebaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah." Terus tersungkur meninggal. Wa kana ba'duhum jalisan ma fasami'u sautan. Sebagian mereka duduk bersama sahabat-sahabatnya fasami'u sautan. Kemudian mendengar satu suara. Yaqulu ya fulan ajib. Suara itu berbunyi, "Ya fulan, ajib." Wahai fulan, sambutlah panggilan. Fahadihi wallah akhiru sa'atika minad dunya. Maka itulah akhir hidupmu dari dunia. Fawathaba wa qala hadha wallahi hadil ar hadil maut. Fawada ashabah. Ketika mendengar kalimat ya fulan dipanggil namanya, nama orang tadi, ajib. Sambutlah panggilan ini. Fahadihi wallah akhiru sa'atika minad dunya. Yang menyeru tadi berkata, suara tadi, dan ini demi Allah akhir waktumu dari dunia. Maka orang itu langsung berdiri, kemudian berkata, ini sungguh panggilan kematian, hadil maut, panggilan kematian. Fawada'a ashabah. Dia pamit kepada sahabat-sahabatnya. Wasallama alaihi. Memberi salam pada mereka. Thuman talaqa nahwa saud. Kemudian dia berjalan ke suara itu. Wahuwa yaqulu salamun alal mursalin. Kemudian dia berkata sambil berjalan menuju suara tadi. Keselamatan atas para rasul. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Thuman qata'a inda saud. Kemudian dia berhenti maksudnya napasnya ketika sampai di suara itu fatatabba'u atharahu fawajaduhu mayyita maka teman-temannya sahabat-sahabatnya mengejarnya ya, apa ini dia mau ke mana didatangi sudah meninggal wa kana ba'duhum jalisan sebagian lainnya duduk yaktub fi mushaf duduk dalam keadaan dia menulis di lembaran-lembaran Fawadu al-qalam min yadihi. Kemudian dia lepaskan pena dari tangannya. Wa qala in kana mautukum hakadha fawallahi innahu mautun tayyib. Tsumma saqata mayyita. Tiba-tiba dia berkata, kalau maut kalian itu seperti itu, sungguh demi Allah, itulah kematian yang baik. Tiba-tiba dia terjatuh dan mati. Kalau sekarang kejadiannya, oh, stroke tiba-tiba jatuh meninggal. Ikhwan ibn a'azakumullah, asbab seribu satu macam asbab. Tetapi barakallahu fikum, kematian tetap kematian. Ajal tetap ajal. Asbabnya bisa apa saja. Jadi jangan dikira kalau ini mungkin, ini mungkin itu, ya bisa saja. Bisa saja mungkin dia kena jantungnya berhenti, bisa jadi dia oh, kecapean semalam suntuk seperti seorang ulama yang menulis semalam suntuk mencari hadis dengan makan korma muda, tentu korma muda itu panas di perut. Paginya meninggal. Asbab. Tetapi barakallahu fikum kematian-kematian tadi ringan dibandingkan dengan kematian orang-orang yang sampai dia seharian masih sakaratul maut. Bahkan Rasulullah maaf ya, orang-orang yang tidak beriman lebih mengerikan lagi seperti binatang ternak yang disembelih. Mungkin disembelih lebih cepat. Ini tidak disembelih, tapi dia bergerak terus ke sana kemari, jatuh keranjang sampai ke pojok kamar, ila akhirnya. Alhamdulillah, kemudian setelah selesai dikunci oleh mereka, setelah selesai diumumkan telah meninggal dengan tenang. Kadab, <laughs> Dusta. Padahal sama sekali tidak dengan tenang. Haulail awliya. Mereka ini para wali yang dikisahkan dalam kitab inilah mereka lah yang meninggal dengan tenang, tentram. Karena panggilannya pun ya ayat Tuhan nafsun mutma'inna Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridha dan keridhaan. Dan dalam riwayat tadi yang kita baca yang sahih, malaikat tadi mengatakan absyir, bergembiralah. Jadi ketika mau mencabut nyawanya, mengatakan absyir, bergembiralah. Wala tahzan, jangan khawatir, jangan takut. Sehingga dia menerima dengan tenang dan dengan sangat mudah tidak melawan. Adapun mereka-mereka yang takut mati pasti akan melawan. Nah, melawannya itu yang menambah sakitnya, menambah sakarat. Wa akhir wa kana dan bahwasanya yang lain jalisan yaktubul hadis. Duduk dia menulis hadis. Fawada al-qalam min yadih. Kemudian diletakkan penanya di tangannya. Eh, dari tangannya. Wa rafa'a yadayhi mengangkat tangannya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Famat kemudian meninggal rahimahullahu taala. Demikian akhir pembahasan hadis yang lalu tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa aku mencintainya maka aku akan menjadi tangannya, aku menjadi matanya, aku menjadi telinganya. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak pernah aku ragu untuk mencabut nyawa seperti keraguanku mencabut nyawa hambaku yang aku cintai. Tidak ingin aku menyakitinya, tapi kematian harus baginya. Barakallahu fiikum sebagaimana diriwayatkan wallahu taala a'lam. Sedangkan kematian mereka sudah diringankan. Bagaimanapun keadaannya. Dengan sakit, sakit, sakit, sakit, wafat. sakit sakit ini menghapuskan dosa-dosanya. Atau dengan mudah seperti tadi. Atau dengan ditawarkan. Seperti para nabi. Para nabi ditawarkan. Apakah mau meninggal sekarang atau nanti? Maka ketika Rasulullah menunjuk tangannya ke langit dan berkata Ar-Rafiqil A'la, Aisyah berkata, "Idzan la yakhtaruna." Kalau begitu, beliau telah memilih wafat, tidak memilih kita. Ini tidak memilih bersama kita lagi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tasliman katsira. Adapun selain nabi bukan ditawarkan, tetapi diberitakan berita gembira. Maka dia ridho. Meninggalnya dengan ridho. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Hadis berikutnya, hadis yang ke-39. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما Hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anak paman Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW berkata sesungguhnya Allah memaklumi untukku dari umatku ini memaklumi umatku untukku tiga perkara al khata kesalahan yang tidak sengaja, wanisian kealpaan, lupa, wamastukrihu alaih dan apa yang terpaksa. Demikian hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan lain-lainnya. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam syarahnya hadal haditsu kharrajahu Ibnu Majah min tariqil Auza'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan Al-Auza'i dari Atha dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan daru Qutni wa indahuma dan pada keduanya pada Ibnu Hibban dan daru Qutni dari Auza'i, dari Atha, dari Ubaid Ibnu Umair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha isnadun sahih. Sanad yang disebutkan tadi adalah sanad yang sahih. Mengapa? Pertama rawi-rawinya thiqatun thabit. Hafalannya kuat dan jujur terpercaya. Diriwayatkan dari yang semisalnya sama-sama thiqatun thabit dan terus bersambung ghairu muallal wala syad. Enggak ada illat, enggak ada syudzudz. Itu syarat kesahihan hadis empat perkara. Pertama, rawi rawinya thiqah. Kedua, bersambung. Ketiga, tidak mu'allal. Keempat, tidak syad. Warwatuhu kuluhum muhtajju bihim. Rawi-rawinya semuanya bisa dijadikan hujjah, bisa diterima hadisnya. Bahkan muhtajju bihi atau eh, muhtajju bihim fi sahihain. Bahkan rawi-rawi tadi semuanya dipakai di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Wa qad kharrajahu al-Hakim dan dikeluarkan pula oleh Imam Hakim dan Imam Hakim berkata sahihun ala syartihima. Sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kada qal. Demikian dikatakan oleh Hakim. Walakin lahu illah. Tetapi dalam sanadnya Hakim ada illat. Tadi syaratnya sahih ada empat. Salah satunya ghairu muallal, tidak ada illat. Di sini ada illat. Apa cacatnya? walakin lahu illah Waqad al Imam Ahmad jiddan bahkan Imam Ahmad menentangnya dengan keras terhadap kesahihan hadis tersebut. Wa qala laisa yurwa fihi illa 'anil Hasan. Tidaklah diriwayatkan riwayat ini kecuali dari riwayat yang hasan. Maksudnya ditentang itu bukan tidak sahih, tapi tidak nyampe ke sahih wahai Imam Hakim itu hanya sampai pada derajat hasan. Tetapi alhamdulillah hasan termasuk hadis yang bisa dijadikan hujjah. Dan disebutkan diriwayatkan dari al uh, eh, dengan derajat yang hasan dari Nabi SAW secara mursal. Kalau dikatakan mursal, maka itu dhaif. Waqila li Ahmad innal Walid ibni Muslim rawa an Malikin. Diriwayatkan dari Malik, dari Nafi' dari Ibnu Umar mithlahu. Dikatakan oleh Imam Ahmad sesungguhnya Walid bin Muslim meriwayatkan dari Malik dari Nafi'. Masya Allah dari Ibnu Umar. Dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar itu silsilah dahabiyah rantai emas. Maka diingkari juga Wadakar li Abi Hatim razi tidak seperti itu riwayatnya, jalannya tidak seperti itu. Wadakar li Abi Hatim razi hadis Al-Auza'i wa hadis Malik wa qila lahu innal Walid rawa ayudan an Ibn Lahiyah. Sesungguhnya Walid meriwayatkan dari Ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah ini barakallahu fikum diperbincangkan karena biasanya dia meriwayatkan dari catatan kemudian catatannya terbakar. Maka sebagian yang meriwayatkan sebelum terbakar sahih. Tetapi setelah terbakar terjadi perselisihan. Dan berkata sebagian besar mereka setelah terbakar riwayatnya tidak sahih. Tetapi ketika berkata mana yang sebelum terbakar, mana yang setelah terbakar, berselisih lagi mereka. Kalau si fulan si fulan itu datangnya kepada Ibnu sebelumnya. Kalau si fulan si fulan si fulan datang setelahnya. Maka kalau dari si fulan sahih, kalau dari si alan dhaif. Dan dari sini barakallahu fikum bahwasanya ilmu hadis tidak bisa pakai aplikasi. Tidak bisa pakai aplikasi. Sebab ada yang begitu, pakai aplikasi klik keluar sahih, keluar dhaif. Bagaimana kalau rawi ini thiqah, rawi ini dhaif, rawi ini kuat, rawi ini lemah. Sama tanggal-tanggalnya dimasukkan ke aplikasi tadi. Tanggal wafat tanggal ini, tanggal ini. Padahal barakallahu fikum, walaupun tanggal meninggalnya dengan tanggal meninggalnya si rawi berikutnya bersambung, bisa ketemu, belum tentu ketemu. Harus ada sejarah. Harus ada sejarah. Tolong sejarahnya dimasukkan ke aplikasi tadi. Ternyata satu rawi punya sekian keadaan dalam sekian tahun. Tahun ini berbeda, tahun ini berbeda, tahun ini berbeda. Tahun ini di Mekah, masukkan lagi yang itu Kemudian untuk membedakannya, kapan dia sebelum terbakar, kapan terbakar. Ini barakallahu fikum tidak mudah seperti matematika satu tambah satu sama dengan dua. Tidak bisa demikian. Tetapi betul-betul harus dilihat dari sekian banyak sisi. Sehingga barakallahu fikum kita betul-betul kagum dengan para ahli hadis bahwa mereka itu uqala nujaba. Mereka orang-orang jenius. Kembali kepada kitab. Fa'ankara aydan wa takara. Naam. Wa hadis Malik. Wa qila lahu innal Walid rawa an Ibn Lahiyah an Musa ibni Wardan an Uqbah ibni Amir dari Nabi SAW mislahu. Abu Hatim hadhihi ahadihi ahadithu munkarah. Hadis-hadis ini semuanya munkar ka'annaha mawdu'ah seperti mawdu'ah. Wa qala lam yasma' al-Auza'i hadzal hadis min 'ata. Al-Auza'i tidak mendengar dari Atha. Artinya sanad-sanad tadi yang dari Malik dari itu dibuat-buat. Tidak mungkin. Inna masami'ahu min rajulin lam yusam. Sesungguhnya dia mendengar dari seseorang yang tidak disebutkan namanya siapa. Atauhum annahu Abdullah ibni Amir. Datang pada mereka katanya Abdullah ibni Amir atau Ismail ibni Muslim. Qala wala yasihu hadis. Maka hadis dengan sanad seperti ini tidak sahih wala la yathbut isnaduh. Jadi kalaupun silsilah dhahabiyah Uh, Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Tetapi yang menceritakan itu orang yang dhaif, orang yang sering memalsu hadis. Ya percuma. Kamu dengar dari siapa? Dari si fulan bahwa ini riwayat dari Malik. Fulannya ini bermasalah. Ya percuma yang mas tadi. Barakallahu fikum. Qultu waqad rawa 'anil Auza'i 'an 'Ata' Ubaid ibn Umar mursalan min ghairi dzikri ibn Abbas. Disebutkan dalam riwayat Al-Auza'i dari Atha dari Ubaid ibn Umair secara mursal min ghairi dzikri ibn Abbas tanpa menyebutkan ibn Abbasnya langsung pada Nabi. Kan sahabat yang dibuang. Dari tabi'in kalau tabi'innya thiqah berarti yang hilangnya sahabat. Sahabat semuanya udul, kan nggak apa-apa. Kata para ulama, tidak begitu. Bisa jadi dia meriwayatkan dari tabiin yang lain dulu, baru dari sahabat. Mungkin kan? Maka tidak bisa. Itu mursal namanya. Warawa Yahya ibni, ibni Sulaim an ibni Juraij. Dia berkata, berkata apa sampai kepadaku. Apa yang berkata, sampai kepadaku. Balagani anna Rasulullah sallam Qal bahwa Nabi berkata, inna Allah tajawaza li ummati anil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih." Sampai kepada kepadaku. Atau menyatakan sampai kepada aku dari mana? Beliau tidak ketemu Nabi. Ya berarti dari sahabat, belum tentu. Mungkin sebelum sahabat ada orang lain. Barakallahu fikum. inna Allah tajawaza li ummati anil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaklumi untuk umatku kesalahan yang tidak disengaja wanisian, kealpaan wa mastukrihu alaik dan apa yang merupakan keterpaksaan kharajahu al jawzani wa hadal mursal ashbah hadis yang mursal ini yang paling mending ashbah itu paling mirip paling mending Waqad warada min wajhin akhar. Diriwayatkan pula dari sisi lain dari Ibnu Abbas marfu'an sampai kepada Nabi nyambung dari Ibnu Abbas. Warawahu Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji an Sa'id Al-Allaf. Dari Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallam innallaha ta'ala tajawaz li ummati al thalath atau an thalath al-khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Demikian dikeluarkan oleh Al-Juzjani. Wa Sa'id Al-Allaf huwa Sa'id ibni Abi Saleh. Berkata Ahmad, huwa Makki, dia orang Mekah. Qila lahu kaifa haluh? Bagaimana keadaan orang ini? Salah satu rawinya yang bernama Sa'id Ibni Abi Saleh qala la adri wa ma alimtu ahadan rawa anhu. Aku tidak kenal, aku tidak tahu dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari dia. Selain Muslim saja. Ibni Khalid. Muslim Ibni Khalid. Qala Ahmad walaysa hadha marfu'an. Kalau begitu bukan hadis marfu'. Inama huwa an Ibni Abbasin qawluhu. Sesungguhnya dari Ibni Abbas ucapannya. Nukila, naqala dzalika anhu mahnan. Dinukil yang demikian darinya oleh mahnan. Wa Muslim Ibni Khalid ta'afuh. Sedangkan Muslim Ibni Khalid dilemahkan. Warawa min wajhin thalith. Diriwayatkan pula dari sisi yang ketiga. Lihat yang ini mursal. Yang ini ada rawinya yang tidak dikenal. Yang ini ada orang yang daif. Orang yang daif pernah benar nggak? Oh, pernah. Pernah lah. Iya. Artinya kok dari sini ada, dari sini ada, dari sini ada. Ini hanya karena nggak nyambung saja. Tapi ada jalan lain. Seorang lemah ini melihatkan juga sama seperti itu. Jangan-jangan benar. Tambah ketiga, jalan ketiga. Tambah keempat, maka dari dhaif kepada hasan naik. Sehingga dikatakan tidak sampai kepada sahih, tapi dia hasan. Sebab tidak mungkin kebetulan ini meriwayatkan dengan mursal. Sama ini ada orang lemah berbicara. Sama. Yang itu juga menyatakan dari orang lain lagi. Sama. Ini dari orang yang tidak dikenal, majhul. Sama juga. Bisa jadi benar. <laughs> Begitu barakallahu fikum yang menyebabkan hadis ini dikatakan hasan. Qala warawa min wajhin Salis Diriwayatkan dari jalan yang ketiga. Dari riwayat Baqiyah Ibn Walid dari Ali Al-Hamadani dari Abi Jumrah dari Ibn Abbas marfu'an. Kharajahu harb wa riwayat baqiyah an masyayikhil majahil la tusawi syai'a. Tetapi baqiyah meriwayatkan dari guru-gurunya yang majhul itu tidak dianggap la tusawi syai'a tidak berarti apapun. Warawa min wajhin rabi' ada riwayat dari sisi yang keempat. Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dari jalan Abdurrahim Ibn Zaid Al-A'ma dari ayahnya, dari Sa'id Ibn Jubair, dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW hadis tadi. Wa Abdurrahim hadza dhaif. Abdurrahim juga da'if Jadi yang tidak bisa naik ke Hasan kalau kadzab, pendusta, wadhah, pemalsu hadis, itu yang nggak bakal bisa naik jadi sahih. Tapi kalau hanya lemah, bisa jadi dia ingat sesuatu dengan kelemahannya, Ternyata yang lain juga sama, ingat juga, ingat juga berarti benar begitu. Wa qad rawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin akhar. Telah diriwayatkan pula dari Nabi dari sisi-sisi yang lain. Wa qad taqaddama anna al-Walid ibn Muslim rawahu an Malik dan sudah disebutkan tadi bahwa Walid ibn Muslim meriwayatkan dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara marfu' dan disahihkan oleh Hakim wa gharrabahu dan kemudian dianggap gharib. Wa huwa inda huzzaqil huffaz batilun ala Malik. Tetapi riwayat ini menurut para huzzaq jamaknya hadik orang yang cerdas al-huffaz para orang yang cerdas dan penghafal tahu kalau ini batil dari Malik. Artinya Malik dari Nafi' dari ini kalau memang beritanya benar ya benar. Tetapi yang meriwayatkan itu tadi adalah orang yang dikatakan tidak bisa diterima ucapannya. Ada batilun ala Malik. Ini didustakan atas Malik. Kama ankarahul Imam Ahmad. Sebagaimana diingkari oleh Imam Ahmad dan juga Abu Hatim. Wa kana yakulani. Keduanya berkata. Anil wali tentang walid ini. Innahu kathirul khata. Orang ini sering salah. Kalau sudah ada riwayat dari Malik, dari Nafi, dari Anas. Selesai sudah. nggak perlu dibahas sampai dua halaman. Itu sangat sahih sekali silsilah dahabiyah. Tetapi ini orang yang meriwayatkan tadi dari Malik katsirul khata, sering salah kalau meriwayatkan. Wa naqala Abu Ubaid al-Ajurri an Abi Dawud. Dinukil pula oleh Abu Ubaid al-Ajurri dari Abi Dawud. Qala rawal Walid ibn Muslim an Malik asrata ahadith. Katanya, Walid bin Muslim ini telah meriwayatkan dari Malik sepuluh hadis laisa lahu asl yang ternyata enggak ada asalnya. Sering salah tadi sampai pernah meriwayatkan sepuluh hadis dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar 10 hadis laisa laha asl yang ternyata enggak ada asalnya sama sekali. Laisa laha aslun. Minha an-Nafi' arba'ah. Yang empatnya dari Nafi'. Qultu wadh-dhahir. Saya katakan tampaknya anna minha hadal haji tampaknya di antaranya hadis ini yang beliau salah mengatakan an Malik an Malik padahal bukan wallahu a'lam wa kharaja al-Juzjani dari riwayat Yazid ibn Rabi'ah aku mendengar Abul Ash'ath disampaikan padanya hadis dari Thauban dari Nabi SAW qala Allah azza wa jal tajawaza an ummati Au li ummati an thalath anil khata' wa nisyan wa ma ukrihu alaih ini berarti riwayat yang berikutnya Allah azza wa jal tajawaza ila akhirih diriwayatkan dengan sanad oleh Jauzani tadi dari Yazid ibn Rabi'ah aku mendengar Abu Ash'ath menyampaikan kepadanya dari Thauban Wa Yazid ibn Rabi'ah da'if jiddan. Sedangkan Yazid ini ibn Rabi'ah lemah sekali. Wa kharaja ibn Abi Hatim dari riwayat Abi Bakar al-Hudhali dari Syahr ibn Khawshab. dari Ummu Darda dari Nabi SAW qal inna Allah tajawaza an ummati thalat ini hadis berikutnya isinya sama ternyata bukan dari Ibn Abbas Disebutkan oleh Ibn Abi Hatim dari riwayat Abu Bakar al hudali dari Syahr Ibn Hausab dari Ummud Darda. Dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Setelah menyampaikan riwayat tersebut dalam hadis ini, Ama takra bidarika Qur'anan? Tidakkah engkau membaca dalam masalah ini dalam Qur'an? Artinya isinya ada dalam Qur'an. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan kau adab kami kalau kami lupa atau kami keliru. Taib. Wa Abu Bakar Al-Hudhali matrukul hadis. Tetapi rawinya ada Abu Bakar Al-Hudhali yang ditinggalkan hadisnya oleh para ulama. Wa kharaja Ibnu Majah walakin indahu an Syahr. Dilihat oleh Ibnu Majah tetapi di sisinya dari Syahr Ibnu Hausyab. Dari Abi Dar Al-Ghifari, bukan dari Ummu Darda. Dari Nabi SAW, Qala inna Allah tabaraka wa ta'ala tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Walam yadkur kalam al-hasan, tetapi tidak menyebutkan ucapan al-hasan. Apa ucapan al-hasan? Tidakkah kau baca di dalam Al-Quran ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Farawahu an Hisham ibn Hassan wa rawahu Mansur wa Auf anil Hasan an qawlihi lam yarfa'uhu wa rawahu Ja'far ibn Jisr ibn Farqad an abihi anil Hasan an Abi Bakrah marfu'an wa Ja'far wa abuhu da'ifan dalam rawi, dalam riwayat ini dalam sanad ini ada Ja'far dan bapaknya da'if dua-duanya da'ifan kalau Muhammad bin Nasr al-Marwazi, "Laisa hadal hadis isnaduhu yuhtaj bihi hakahu al-Baihaqi." Barakallahu fiikum. Sehingga disebutkan di awal hadis hadisun hasanun rawahu Ibnu wal Baihaqi wa ghairihima. Wa ghairihima karena banyak jalan-jalan lain dikeluarkan dari sekian banyak jalan. Derajatnya hasan. Lebih yakin lagi ketika isinya ada dalam Quran. Yang pertama yang tadi dibaca, Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan adab kami kalau kami lupa atau kami tidak sengaja. Satu, mendapatkan atau isinya dua. Kurang satu, mustukrihu. Di dalam ayat lain illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa. Allah maafkan karena qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap kokoh dengan keimanan. Wa fi sahihi Muslim dan diriwayatkan dalam sahih Muslim bukan hadis ini tetapi mendukung makna yang terkandung di dalamnya. Dari Said Ibn Jubair dari Ibnu Abbas qala lamma nazala qauluhu ta'ala ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Qala Allah. Allah berfirman, "Qad fa'altu." Aku telah lakukan. Kan ayatnya berupa doa. Wahai kami, jangan adab kami kalau kami lupa atau kami keliru. Qad fa'alt. Aku sudah lakukan kata Allah. Wa anil ala an abihi an abi Hurairah annaha lamma nazalat ketika turun ayat ini Allah berkata, "Na'am." Yang tadi qad fa'altu. Aku telah lakukan. Walaysa wahid huma musarrahan bi raf'ihi وخرج الدار قطني عن رواية ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة Kedua riwayat tadi tidak tegas merafaahannya kepada Nabi. Tetapi wainkan walaupun tidak dirafakan kepada Nabi, yang seperti ini tidak mungkin dari ijtihad sahabat. Pasti dari Nabi saw Sehingga lahu hukmul marfu'. Paling tidak saya akhiri sampai pada hadis Muslim ini untuk meyakinkan bahwa lafat hadis tadi di samping hasan karena banyaknya riwayat-riwayat jalan-jalan saling mendukung dan seterusnya juga karena makna yang terkandung di dalamnya ada dalam ayat sebagaimana dalam hadis Muslim tadi bahwa ketika turun ayat tadi Allah berkata qad fa'alt aku sudah lakukan artinya yang lupa diangkat pena yang tidak sengaja diangkat pena yang terpaksa juga dikecualikan oleh Allah illa man ukriha wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh